بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن كلامه صلى الله عليه وسلم وإن كان الكافر قد حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي ساخطة مسخوطا عليك عليك إلى عذاب الله فتخرج كأنتني ريح جيفة كأنتني ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتن هذه الريح حتى يأتوا به أرواح الكفار Kalau kemarin diterangkan tentang orang mukmin yang mati ruhnya naik ke langit dengan mengeluarkan aroma bau yang sangat harum dan disambut oleh ruh-ruhnya orang mukminin ada di langit Sambil mereka bertanya-tanya tentang keluarga temannya di dunia, ada kabar baik, ada juga dikabarkan mereka telah meninggal dunia. Malah orang itu mencari di mana dia sekarang, maka mereka menjawab, udah di Hawiyah, ada di neraka. Kalau orang itu tidak kelihatan menyambut ada di situ. Sebaliknya orang kafir jika hudira sekarat atadhul malaikat datang kepada dia malaikat bimishin dengan membawa kain yang tebal bukan sutra yang halus Fayagulun maka berkata itu malaikat kepada dia ukhruji sakhitatan keluarlah kamu dalam keadaan murka maskhutan alaiki dan mendapatkan murka Allah kepadamu ila adabillah keluarlah menuju ke adab Allah sebentar lagi kamu akan merasakan adab kubur adab mahsyar dan sampai adab neraka nantinya fatakhruj maka keluar ruh orang tadi itu ka antani rih jifah bagaikan paling buruknya bau bangkai bangkai apa yang paling buruk Allah alam dah paling dahsyat sekali baunya menyengat menjijikan hatta yaitu bihi babal ard sampai dia masuk datang sampai kepada pintu bumi kalau tadi naik ke atas ke langit rohnya orang mukmin ini masuk ke dalam asfala safilin ada lagi yang mengartikan babal art maksudnya bab samail art naik juga tapi sampai ke langit eh, ke, ke langit pertama tapi ada menyatakan tidak masuk ke dalam ruhnya orang kafir dari itu gulun maka para malaikat yang ada di bumi mengatakan ma hadhirih Bau apa ini menyengat ini? Bau busuk, bau menjijikkan. Hatta ya'tu bihi dan di situ dia akan mendatangi terhadap orang itu, akan mendata sampai mendatangi kepada orang itu arwahul kufar, roh-rohnya orang kafir yang diadab. Naudzubillah min dalik, ada di si jin. Karena itu, orang-orang kafir itu kalau mati sekaratnya itu adalah menakutkan sekali. Kenapa? Karena dia menyaksikan bagaimana bakal azabnya yang akan ia alami. Dia akan panik, dia akan bingung dan tidak ada yang menenangkan, malah malaikat menakut-nakuti dia keluarlah kamu dalam keadaan murka dan murka oleh ya Allah menuju ke azab Allah eh, ini loh azab kamu ini loh azab kamu sehingga dia akan menghindar daripada kematian tapi nggak mampu dia tidak akan mampu menghindar daripada kematian dan disitulah sakitnya sakaratil maut semakin dahsyat karena ditambahi ketakutan dan kerisauan hatinya. Nauzubillah min dzalik itu jangan main-main. Hmm. Wa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mayyitin tidak ada daripada satu mayit pun yang mutu yang dia lagi mati fayagumu bakihim maka berdiri bakihim orang yang menangisi di antara manusia sekitarnya nangisi si mayit ini fayagul maka berkata orang yang menangis itu wajabalah wa sayyidah dia menjerit-jerit maksudnya di sini aduh aduh aduh begitu seakan-akan begitu huh? dia menjerit-jerit seperti orang-orang yang jahiliyah Waduh, ini berat sekali ini musibah, ini bala, ini itu, ini ini. Dia tanpa mengucapkan innalillahi wa inna rajiun. Wa nahwi dzalik, wa nahwa dzalik atau seperti itu cara-cara jahiliyah. Illa wakkalallahu bihi malakain. Kecuali Allah mewakilkan terhadap mayit tadi itu dua malaikat, memerintahkan dua malaikat yalhazanihi memukul-mukul dadanya. Yazan itu yadrib as-sadr di jama'il yad. Jadi mukul dadanya. Kalau bahasa sekarang itu ngembek-ngembek. Kalau bahasa Jawanya dibekebek dodoi. Hmm? Wayagulani dan dua malaikat tadi itu sambil berkata, "Aha kada kunta?" Apakah seperti itu kamu adanya? kamu adalah sayyid, kamu adalah orang yang mulia. Jadi orang Arab itu dulu zaman jahiliyah ditata orang yang menangis meratapi itu sambil muji-muji Tuanku orang muliaku orang yang berhargaku sambil menangis-nangis gitu memang ada ini biasanya orang-orang apa non muslim kadang-kadang begitu ya membuat jadi bayaran memang untuk menangis-nangis itu sambil menjerit-jerit untuk muji-muji si mayit tadi itu. Nah, nanti malaikat akan dua malaikat diperintahkan oleh Allah. Eh, tanda ngono ini. Benar tak kamu itu orang mulia? Buok gitu. Di apa? Dadanya dipukuli sama malaikat Betul dah omongannya dia kamu itu kamu orang mulia, orang yang taat, orang yang baik, orang dermawan, orang suka membantu, biasanya menangis sambil meratapi begitu. Hah? Biasanya menangis sambil meratapi begitu. Hah. Ini tapi kalau orang mukmin dilarang untuk meratapi. Boleh memuji kalau memang itu orang baik, tapi bukan untuk meratapi. Nah, boleh memuji kalau orang itu baik. Malah diperintahkan untuk memuji, menyebut kebaikan orang meninggal. Udhkuru mahasina mautakum, kata Nabi. Sebut kebaikan mayit-mayit kamu. Tapi dilarang kita meratapi. Kita diperintahkan kalau mendapatkan musibah, menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa basyiris sabirin, alladzina idha asabhutum musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun Allah menyatakan berilah kabar gembira bagi orang-orang sabar mereka jika mendapatkan musibah menyatakan ikhlas dengan hati, dengan lisannya dan hatinya Inna lillah. kita semuanya milik Allah wa inna ilahi rajiun dan sesungguhnya kita semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemiliknya kalau udah demikian keadaannya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan salawat Allah, rahmat Allah, barakah dari Allah, sakinah dari Allah, ketenangan jiwa dari Allah, wa ulaika humul muhtadun dan mereka lah orang-orang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun menangis itu wajar asal jangan menjerit-jerit dan meratapi. Itu dilarang. Adapun menangis wajar. Kenapa? Nabi sendiri juga menangis karena kematian istrinya Sayyidatuna Khadijah, kematian pamannya Hamzah, Abu Talib, Ja'far Tayyar karena juga meninggal anaknya Ibrahim, kemudian cucunya anaknya Zainab, kemudian dikabarkan meninggalnya Sina Husin. Beliau juga menangis. Dan menangis itu wajar. Menangis itu adalah wajar. Karena itu ketika Rasulullah SAW menguburkan anaknya Ibrahim juga menangis dan juga ketika melihat cucunya lagi sakarat waktu itu huh? ada di pangkuannya beliau juga menangis sahabat tanya ya Rasulullah mahadal buka nangis apa ini karena orang Arab itu tegar kalau begitu itu kalau sudah waktunya mati ya udah dianggap mati begitu mau diapakan Mahadal buka apa ini ya Rasulullah nangis? Apakah enggak ridho? Nangis itu bukti tidak ridho dengan takdirnya Tuhan. Maka Nabi menjawab, Inna hadhi rahmah. Ini tangisan adalah rahmah. Hah? Ini adalah rahmat yang Allah berikan kepada hatinya orang mukmin yang enggak ada, ada rahmat hatinya enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi berkata, "Inna limautika ya Ibrahim mahzunun walakin ma naqulu illa ma yurdi rabbana inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kami dengan kematian kamu wahai Ibrahim memang susah hati kami tapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang membuat Allah ridho yaitu ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wajar orang itu susah kalau ditinggal dengan orang yang ia cintai tetapi jangan berkata-kata kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Hah? Nah, nah, itu susah boleh. Tapi kalau lepas kontrol sampai mengucapkan atau tindakan yang tidak benar, itu yang tidak boleh. Apalagi dengan menjerit-jerit cara jahiliyah. Wa min kalamihi sallallahu alaihi wasallam dan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna." Bukan daripada golongan kita umat Muhammad. Man darabal khudud, siapa orang yang memukul-mukul pipinya. Wasyakal juyub dan merobek-robek eh, saku-sakunya. Wada'a bidakwal jahiliyah dan memanggil-manggil dengan panggilan-panggilan orang-orang jahiliyah. Hmm? Kembali seperti tadi itu, menangis wajar. Tapi jangan dibarengi dengan tindakan dan ucapan yang tidak wajar. Yang bersikap seperti orang kafir. Kalau ada kematian pukul-pukul kepala, pukul-pukul badan, merobek-robek pakaian, apalagi sampai melukai diri, ini jahiliyah semuanya. Kemudian menjerit-jerit seperti orang-orang jahiliyah. Tidak demikian yang diatur oleh Nabi. Nah, karena itu seperti asyurohan model begini itu tidak benar itu. Zamannya Rasulullah itu banyak yang meninggal dunia, tidak ada Nabi mengadakan cara model begitu. Sehingga Hamzah meninggal, Nabi tidak membuat cara begitu. Padahal juga tragis kan meninggalnya Sina Hamzah sampai dirobek-robek, sampai hatinya dicincang. Nabi pun tidak pernah mengadakan tahunan misalnya acara untuk Sayyidina Hamzah sahabatnya dikumpulkan kemudian ayo lukai diri kamu keluarkan darah kamu nggak ada padahal tragis juga meninggalnya Ja'far Tayyar juga meninggalnya tragis bagaimana terbunuh Ja'far Tayyar sampai kedua tangannya lepas dan Allah gantikan sayap untuk naik rohnya banyak sekali itu kejadian tapi belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat ratapan untuk tangisan itu. Beliau mengajarkan kepada umatnya jangan bertindak seperti orang jahiliyah, jangan berkata seperti orang jahiliyah. Ucapkan yang membuat Allah ridho sesuai dengan ajaran Al-Quran. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ajib. Kemudian menyatakan dengan cara demikian adalah bukti cinta kepada Sayyidina Husain, bukti cinta kepada Ahlul Bait. Mana ada itu ajaran? Ini adalah warisan daripada jahiliyah. Inti cepitkan tangannya inti ke pintu, haram hukumnya karena menyakiti diri. Apalagi melukai diri. Pakai label cinta lilbat lagi. Ini tidak benar sama sekali. Hati-hati. Ini adalah jahiliyah. Eh, cara-cara jahiliyah. Ini kebodohan. Eh, bukan ilmiah sama sekali. Nabi melarang janganlah memukul-mukul pipi lu itu ada riwayat Siti Aisyah ketika Nabi meninggal beliau memukul-mukul wajahnya pukulan itu bukan pukulan apa spontanitas yang tidak direncanakan bukan berarti direncanakan spontanitas sih boleh dalam arti bukan dengan kesengajaan biasa kadang-kadang orang pingsan ya, mendengar kabar kaget. Hah? Itu spontanitas masih dimaafkan. Tapi kalau memang dikondisikan haram hukumnya. Haram itu hukumnya. Menyakiti diri, menjerit-jerit begitu, haram hukumnya. Akan nah, itu jangan ada sedikit pun di antara kita yang berbuat demikian karena itu adalah cara-cara yang tidak islami, cara-cara yang tidak bisa diterima oleh akal yang waras. Ada satu hadis, "Innallaha la yu'adzibul mayyit bibukai ahli." Allah itu mengadab si mayit dari tangisan keluarganya. Ulama menyatakan bukan berarti mayit yang soleh kalau keluarganya nangis akan diadab oleh Allah, tidak. Itu kalau wasiat. Anak kalau mati tangisi ya. Anak kalau mati kondisikan buat acara tangisan-tangisan ya. Lah kalau mayit itu wasiat demikian itu akan menjadi adab bagi si mayit. Kenapa? Dia telah wasiat perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Tuh lihat. Hah? Adapun kalau menangis sendiri apalagi dia tadi itu menangis dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah seperti tadi itu nggak ada kepada pengaruh kepada si mayit Hah? Risyugul eh, dalam Al-Quran eh, jadi tidak mungkin dosa daripada orang yang hidup tadi itu dikirimkan kepada si mayit Risyugul eh, wala taziru waziratun wizra ukhra la taziru waziratun wizra ukhra kalau memang bukan karena sebab dia karena perbuatan orang lain dari dirinya sendiri bukan karena ajaran dia atau mengikuti jejak dia maka itu bukan salah daripada si mayit salah dia sendiri dia sendiri yang berubah karena itu ulama menyatakan berdasarkan ayat ini Hadis yang mengartikan si mayit itu akan diadab karena tangisan daripada keluarganya itu bukan karena tangisan keluarga itu menyebabkan adab si mayit kecuali kalau si mayit telah mewasiatkan untuk supaya menangisi dia kalau dia mati baru itu akan mendapatkan adab karena itu sikap yang paling bagus Hah? sikap yang paling bagus adalah kita jaga jangan sampai bicara keliru ketika dalam keadaan susah atau bersikap keliru dalam keadaan susah. Lihat. Hah? Nabi juga bersabda min kalami sallallahu alaihi wasallam, "Ala tasma'un innallaha Allah ta'ala la yu'adzibu bidam'il 'ain wala bihusnil garab, walakin yu'adzibu bihadza wa asyara ila lisanihi." Ala tasma'un tidakkah kamu mendengarkan kata Nabi? Inna Allah la yu'adzibu bidamil ain. Allah itu tidaklah mengadab dengan tetesan air mata. Wala bihusnil galab. Allah tidak mengadab karena sedihnya hati. Walakin yu'adzibu bihada, tapi Allah itu mengadab karena mulut. Asyara ila lisani memberi isyarat kepada lisannya. Nih, kalau ngomong keliru, itu yang menyebabkan diadab oleh Allah. Nah, kalau Anda mendengarkan cerita Sayyidina Hussein misalnya, menangis, wajar. Siapa yang tertawa kalau mendengarkan cerita itu? Susah hati wajar, sedih hati wajar, tapi ngomong, berbuat seperti begitu itu enggak wajar, enggak boleh. Itu yang mengakibatkan dosa. Karena itulah Habib Abdullah Al-Haddad ketika berkomentar masalah hari Asyura dengan mengingat kejadian Husin yang ada di situ, pasti kita akan sedih, susah. Walakin, kata Muhaddad, tetapi tidak boleh melakukan di hari itu kecuali yang sudah diperintahkan oleh Nabi. Yaitu berpuasa dan tausi al iyal, puasa di hari Ashura dan juga memberikan belanja lebih kepada keluarga. Ya memang kalau melihat kisah Sayyidina Hussein siapa bahagia, yang bahagia goblok kan dengan matinya Sayyidina Hussein. Cuma tidak boleh kita melakukan perbuatan yang ada ngada kecuali yang diajarkan oleh Nabi yaitu memuasai hari itu dan tausiah al-ayal. Nah, silakan kalau Anda mau mengenang Sayyidina Hussein dengan membaca Al-Qur'an. Bagus menghatamkan Al-Quran, berzikir kepada Allah baik, bersedekah kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, bagus, tapi dengan menyakiti diri, menjerit-jerit, menepuk-nepuk pipi, dada, itu tidak ada dalam ajaran Islam dan itu bertentangan dengan ajaran is ajaran Islam. Jadi yang benar jadi orang pakai akal ya dan tahu eh, dasarnya Jangan nanti yang bodoh dianggap cinta ahli bed, Nah, yang gak jaga lisan dianggap ilmiah nantinya. Yang perbuatan model begitu dianggap dia adalah orang yang maju. Nah, itu orang mundur semuanya.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 وراحتي يطيب بي قلبي وتسفو ضمائري أنا الهائم المفتون في حب سادة تهتكت فيهم بين باد وحاضرين وخيرت فاخترت الغرام طريقة أموت وأحيا هكذا يا معاشرين وإن التفاني والتمزق فيهم لمن أرى بالعصا وأسناد خائرين تركوا لي الأحباب إذ مسني الضنا وتشمت بي الحساد بين العشائر وإني لفي شغل عن الكل بالذي أقاسي بمحبوب سويج النواظري وعذر عزالي ومن لمني على هوى أم عمر النور قلبي وناظري لحرمانهم عن حبها وشهودها وعن علم ما تحت النقاب السواتر رعى الله من هام الفؤاد بحبها بديعة حسن مخجل للزواهر عزيزة وصف حرفه أولو النهى من العارفين أهل الهدى والبصائر به هامت الأرواح في حال كونها مجردة عن كل جسم وحاصر ومن بعده مهما حدثها بذكرها حداة المقايا للربوع العوامرين ومهما سرت من حيها سحرية من النسمات الطيبات العواتر والحمد لله رب العالمين ولا صلاة على سعر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سعد مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وقرابات إننا في ديننا مع القدر أنثى وذكر رب ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا نحظى بالخير ونوفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون قبل أن تأتي أنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله الفاتحة إلى حضرة رسول الله وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من أرواح أبيه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله أجمعين ثم إلى روح بيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان دين ثم إلى رسول جل الله أحمد بن عيسى وابن عبد الله وعلي بن عبد الله علي بن علي خالد سما الفقير المقدم محمد بن علي بن سادة النبي علوي علي الغيور جماعة إخوانه وابن علي محمد مولى الدويلة والمقدمة أنا الحبيب عبد الرحمن السقاف وأسره فيك بالسكران وابن علي والشهاب والدين قد الملا عبد الله العدوس الأكبر وابن بكر بن المحضار علبي عبد الرحمن أحمد بن علي الصبر أما فخر الجيش أبو بكر بن سالم أخي بن سالم عمر بن عبد الرحمن عطش الشيخ بن عبد الباراش ثم عبد الرحمن محمد مولى عرش يوسف بن عابد الحسن وابن عمر أحمد محمد صاحب الشعيب ثم القد ربنا الشيخ القدر الجيلاني بن حسن شادي ومبلان وفاتح المسجدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين من الطالبين ثم إلى الشيخ سعيد علموري الشيخ مربوم مخرم الشيخ أحمد بن سعد السويني ثم إلى روحي قد إشاد وغت عباد البلاد الحبيب عبد الله نور الحداد وسوريا وفري ثم إلى أحمد بن زين عبد بن أحمد الفقيه عمر البر أحمد بن عمر المولن محمد بن زين بن حسن الصلب عبد الله مسلم طاهر وأخيه طاهر عبد الله بن عمر بن يحيى عبد الله بن عمر بن يحيى علي بن عبد الرزاق عمر بن العصاب بن مسير أبو بكر بن عبد الله العطاس علي بن حسن العطاس احمد بن سعد بن مالي علي بن محمد بن حسن الحبشي بن شيخ بن علي السلف واسلم وفريم ثم إلى ركافة الأولياء الصحيحين لما كانوا حول أرواحهم من الشهر إلى الأرض المغربية خصوصا حجة الإسلام بحامد محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى أرواح الأولياء التسعة وولي أهل البيدة الحبيب هادي بن صالح وشبك بن سالم وحبيب عبد السلام مع إخوانه صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر الزقاف وسيد سيدي سيد الزقاف وسيد فرعي ومن حضر بهذا المجلس سابقا ولاحقا من شيخ بخور الكرام ومن شرقه بنية ومن شرقه بنية ومن شرقه التوحيد كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى والدينا والديكم أمواتنا ووالدكم وأموات المسلمين وما تغشهم مغفرهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وأن الله سبحانه وتعالى يحفظ علينا وعليكم الإسلام والإيمان يحيينا عليهما وتوفنا عليهما بعد أمر طويل في طاعته وعافيه ويهدينا هدي أولادنا ويجعلنا إياهم وفقين هادين مهتدين غير الضالين ولا مضلين واحفظنا وإياهم من جميع الشرور واجمع لنا ولهم كل الخيور وأن الله سبحانه وتعالى يبلغ املنا وفوق ما أملنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا والسلام والعافية في ديننا وأبدنا والسلام والعافية في ديننا وبدننا وأن الله سبحانه وتعالى يفرج عنا وعن المسلمين ويهدينا ومسلمين وأصلحنا وأسر ويصلح أمور المسلمين واحفظنا وإياهم من من من من من كيد الكافرين وشر وشر وشر وشر المشركين وأن الله سبحانه وتعالى يهلك أعداء الدين وشتت شملهم فرج جمعهم وخرب ديارهم كل عددهم واجعلهم في قبرنا خاسرين الهالكين يا أرحم الراحمين ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا فرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا مطالما ومظالمنا يصيبنا وعلى هدينا يكون صالحا وما نسافر الآباء وما نرجع السلام في مثل هذه الجلسة نهوينا هم قصروا قصدنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين